pernah ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah qalu la mereka menjawab tidak. Baru Rasulullah SAW mengatakan aufi binadarik. Tepatilah nadarmu. Di sini kata musannif rahimahullah wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Rahimahullah taala fihi padanya ada pelajaran ada faedah istifsalul mufti bahwa seorang mufti hendaklah meminta rincian sampai jelas Jangan menjawab fatwa, jangan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum jelas kejadiannya. Kalau sudah tergambar tergambarkan jelas kejadiannya seperti ini seperti ini, baru disampaikan fatwanya. Kalau begitu hukumnya halal, kalau begitu hukumnya haram, kalau begitu boleh atau tidak boleh, atau kalau begitu itu adalah darurah, itu adalah darurat. Itu semua Ba'dal istifsar ba'da al-ittifsal. Dan sudah dibahas pada sesi pertama tadi, Ibnu Qayyim menyatakan termasuk syurut al-fatwa. Syaratnya fatwa adalah ilmu syar'i dan ilmu waqi'. Ilmu syar'i kalau tidak dimiliki oleh seseorang, maka orang tadi tidak pantas berfatwa. Tetapi yang kedua, kalau tidak memiliki ilmu waqi', ilmu syar'i punya, tidak pantas berfatwa itu ucapan hizbi. Ya tinggal diberitahu. Ya Syekh kejadiannya begini. Bahkan kebanyakan para ulama karena sibuknya dengan ilmu dan ta'lim, dengan belajar dan mengajar, dengan takhrij hadis, dengan menulis kitab, maka beliau nggak sempat untuk mengetahui berita-berita yang terjadi. Dan itu umum, dan itu bukan aib, bukan cercaan bagi mereka. Tidak menjadi celah buat para ulama Syekh tidak mengerti apa yang terjadi di tempat kita. Itu bukan aib. Silahkan kalian tanya dengan menyampaikan beritanya. Selesai. Itu bukan aib. Bahkan itu dimaklumi bagi para ulama yang sibuk dengan ilmu ta'lim, dengan ta'lif, dengan menulis kitab-kitab, merinci hadis, mentakhrij hadis dan sebagainya. Maka mereka nggak sempat untuk mengetahui berita-berita dunia nggak tahu negeri kalian, nggak tahu apa yang terjadi, nggak paham. Dan itu sangat wajar. Maka kalau tidak punya ilmu syar'i, jangan lancang berfatwa. Tetapi kalau punya ilmu syar'i tapi tidak mengerti fikul waqa, itu sangat mudah. Tinggal kita yang menyampaikan kepadanya ketika tanya dengan jujur. Ya Syekh, kejadiannya seperti ini. Kalau kemudian kita berdusta, supaya diberi fatwa boleh maka ketika syekh menjawab boleh dalam keadaan salah karena informasinya salah syekh tidak disalahkan para ulama tidak disalahkan tetapi mereka para penipu-penipu, para pendusta tadi yang disalahkan. Karena masyayikh para ulama menjawab sesuai dengan berita yang disampaikan. Barakallahu fikum. Dan hati-hati. Ini adalah ulah kebiasaan para ahlul ahwa. Ahlul bid'ah. Kalau bertanya, mesti dengan berita-berita dusta. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Iqtisam. Beliau ceritakan datangnya tokoh-tokoh sufi kepada para ulama bukan satu, keliling Pertama tanya kepada Imam Fulan, tidak diizinkan. Pada Imam Fulan, nggak diizin, nggak dibolehkan. Pada Imam Fulan menyatakan itu bid'ah. Sampai mereka mendatangi ulama yang lain dengan bahasa yang lain. Bertanya tentang apa? Tentang semaan. Kalau sekarang semaan seperti itu, kalau dulu sima itu adalah acara yang mereka ada-adakan dengan berbagai macam acara pembacaan syair-syair dan sekian sampai nyanyi-nyanyi segala macam tapi isinya nyanyi tentang puji-pujian Nabi. Apa sekarang disebutnya biasanya? Acara seperti itu. Mereka adakan semalam suntuk. Dengan nyanyi-nyanyi bahkan kadang pakai musik. Pakai rebab atau biola. Tetapi semua menjawab bid'ah. Akhirnya dia datang kepada ulama yang berikutnya dengan bahasa yang lain. Ya Syekh, kami berkumpul di satu tempat dimulai ba'dal isya setelah asya kami mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat jasa-jasa Rasulullah SAW kami menyebutkan kelebihan dan kehebatan Rasulullah SAW dan seorang dari kami yang suaranya bagus membacakan syair-syair yang mengandung sejarah dan sirah nabawiyah sampai berakhir waktu fajar dan kami bubar. Bagaimana menurutmu? Hasad, Itu amalan soleh, amalan hasad. Gitu. Lihat ikhwan azabullah. Nggak bilang nyanyi, nggak bilang musiknya, nggak bilang sekian banyak kebidahan, nggak bilang. Nggak bilang di dalamnya ada gulunya, ada menyatakan engkau ya Rasulullah alimul gaib, ilmu yang mengetahui ilmu yang gaib, dan disebutkan itu semua. Taib, dapat hasan. Maka dia gembira keliling menyatakan Syekh Al-Imam menyatakan bahwa acara kami hasan. Ya. ulama tidak disalahkan, tetapi sang pendusta tadi yang disalahkan. Sehingga catat bahwa ahlul bid'ah tidak siqah. Riwayatnya maudhu'ah, palsu. Kalau menyatakan qala syekh, qala syekh jangan percaya. Kalaupun dia punya rekamannya, kalau rekamannya tanpa pertanyaan, ucapannya syekhnya tok, iya boleh, jangan percaya. Dengarkan pertanyaannya apa? Dengarkan pertanyaannya apa? Kalau bertanya ternyata kita akan tahu, oh ternyata dia tanyanya dusta. Kami begini, begini, begini, supaya dibolehkan. Berarti demikianlah kedudukan ilmu waqa'. Jangan hulu berlebih-lebihan sampai disejajarkan ilmu waqi' fiqhul waqi' dengan fiqh sunnah dengan fiqh akbar fiqh aqidah dengan fiqh uh, syariah jangan jangan disejajarkan dengan itu itu perkaranya adalah perkara diperlukan saja kalau diperlukan saja cukup tidak lebih artinya fardu alal kifayah kalau sudah ada yang tahu cukup nggak perlu semua orang harus belajar nah dan juga dengan faedah dari sini, jangan pula sebaliknya. Menentang hizbiyin, apa itu fiqhul waqi, fiqhul waqi, seakan-akan nggak perlu. Ilmu waqi. Padahal itu perlu untuk membangun sebuah fatwa agar fatwanya menjadi lurus. Barakallahu fikum. Yang kedua, faedah dari beliau dari musannif rahimahullah, al-man'u min al-wafa'i bin nadri bi makani 'idil jahiliyah larangan untuk menepati nazar di tempat perayaan-perayaan jahiliyah. Walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilang. Walaupun setelah tidak ada lagi. Tapi karena itu tempat sudah dikenal sebagai tempat perayaan jahiliyah, maka jangan. Kultu saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, rahimahullah wa fihi saddud Maka di sini juga ada faedah ditutupnya pintu-pintu kejelekan. Mungkin saja di antara mereka yang bernadar aku ingin menyembelih unta di buana. Mungkin di antara mereka ada yang benar-benar nggak ada kaitannya dengan kesyirikan. Iya kan? Anak cuma pengen nyembelih di situ karena sesuatu hal lain. Yaitu dekat rumah saya, dekat al Masakin. Tapi tempat itu dulunya tempat perayaan jahiliyah. Atau tempat itu tempat yang dulunya ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah. Boleh apa nggak boleh? Orang tadi menyatakan sungguh demi Allah, aku ingin menyembelih dan bernadar untuk menyembelih di sana bukan karena itu. Karena rumah saya dekat di situ dan karena fukoro banyak di situ juz am la yajuz? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kenapa? Saddan lidzari'ah, menutup pintu kejelekan. Ada berapa pintu-pintu kejelekan kalau kita buka? Kalau kita katakan kalau gitu boleh. Karena niatnya beda. Niat bainu wa baina rabbuh. Kalau niat antara dia dengan Allah. Ada pun orang lain tidak tahu niatnya dia. Loh, si fulan menyembelih di tempat keramat, tempat yang dulunya dikeramatkan oleh manusia. Fulan menyembelih di tempat berhala yang dulunya ada berhala di sana. Jangan-jangan, jangan-jangan. Apa ini? Dari'ah. Ini dari'ah. Dari'atut tashabbuh, penyerupaan terhadap musyrikin yang menyembah berhala di sana. Penyerupaan terhadap musyrikin yang biasa nyembelih di sana. Kamu niatnya lain tetapi perbuatanmu serupa. Subhanallah. Para ulama karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka mereka menyatakan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apakah ada berhala jahiliyah? Apakah pernah ada perayaan? Kalau ada, tidak boleh. Kalau nggak ada, silahkan. Tidak tanya niatmu apa. Niatmu kenapa di tempat itu? Tidak. Allah, Pertama husnudzan niatnya dia niatnya berkurban untuk Allah karena dia sudah menyatakan aku menyembelih unta untuk Allah. Nadar lillah. Yang kedua karena perkaranya walaupun dia niatnya bukan karena kesyirikan tetapi yang dilakukannya mirip sama dengan apa yang dilakukan jahiliyah menyembelih di sana. Karena ini namanya saddan lidzari'ah atau saddun lidzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Pintu kejelekan yang berikutnya takutnya diikuti orang awam. Wah, si fulan nyembelih di sana padahal dia punya ilmu. Padahal si Fulan yang mengatakan niat saya bukan itu. Tetapi penonton jangan-jangan karena tempat ini memang memiliki kekuatan. Si fulan ah, ternyata masya Allah ternyembelih di situ juga. Sehingga sad dan lidzari'ah yumna. Karena menutup pintu-pintu kejelekan tadi dilarang. Wa tarku musyabahatil musyrikin. Dan faedah berikutnya adalah tidak menyerupai musyrikin. Berarti ini faedah ammah. Faedah yang sifatnya umum. Bukan hanya dalam menyembelih. Kenapa tidak boleh sholat ruku dan sujud? Bukan sholat jenazah. Sholat yang ada ruku sujudnya di kuburan karena menyerupai orang yang menyembah kuburan dengan ruku dan sujud. Loh saya untuk Allah, iya kamu untuk Allah, dia untuk manusia dengan untuk orang mati, tapi yang dilihat sama dohirnya, sama-sama ruku, sama-sama sujud di hadapan kuburan. Baik. Demikian pula menyembelih tadi. Musyabah. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Berarti ini faedah amah terku musyabahatil musyrikin. Jangan menyerupai musyrikin. Wal man'u mimma huwa wasilatun ila dhalik. Dan larangan semua yang mengantarkan kepada kesyirikan-kesyirikan. Ini faedah juga. Dan dari hadis ini juga Rasulullah SAW sampai melarang dia untuk menepati nadarnya. Ini dalam keadaan nadar. Apalagi nggak nadar nazar saja yang tentunya harus ditepati kalau ternyata ada musyabahah atau mengantarkan kepada kesyirikan atau menjadi jalan kepada kekufuran tidak boleh apalagi kalau dia tidak pernah nazar <coughs> qauluhu ucapan berikutnya dalam hadis kata Nabi kalau begitu aufi binadrik Tepati nadarmu. Hada yadullu ala anna dzabha lillahi fil makan alladhi yudhbah fihi al-musyrikun li ghairihi atau fi mahalli a'yadihim ma'siyatun. Ini dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih untuk Allah di tempat yang di sana disembelih oleh musyrikin untuk selain Allah atau di tempat perayaan-perayaan mereka adalah maksiatun Berarti itu kemaksiatan. Lianna qawlahu fa'ufi binadrik. Karena ucapan Nabi, Nabi tepati nadarmu. Itu maknanya atau kaitannya dengan yang sebelumnya. Ta'qibun lil wasfi bil hukmi. Bil wafa. Ta'qib mengikuti dari gambaran tadi. Apakah ada berhala? Enggak ada. Apakah ini? Maka ada kaitannya. Taqiban atau taqibun lil wasfi bil hukmi bil wafa. Maka kalimat kalau begitu tepati. Kaitannya dengan yang tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Wadhalika yadullu ala anna al wasfa sababul hukmi. Fayakunu sababul amri bil wafa khulwuhu an hadainil wasfai. Maka menunjukkan bahwa gambaran tadi menyebabkan hukum tepatilah Menyebabkan hukum aufi binadrik. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW menghukumi dengan fatwa? Aufi binadrik. Tepati nadarmu. Sebabnya adalah ketika dijawab dua pertanyaan tadi. Dengan la dan la. Berarti apa sebabnya boleh ditepati nadarnya? Sebabnya adalah khulwuhu minal wasfain. Karena kosongnya dari dua gambaran tadi. Apakah jadikan tempat perayaan? Tidak ada. Bisa diambil alih ya bagus. Apa bisa? Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau ternyata ini adalah haknya penguasa. Sehingga imada berhala. Kalau ternyata pernah jadi tempat perayaan, niscaya Nabi akan menyatakan jangan tepati. Falamma qalu ketika mereka menjawab la maka Nabi mengatakan aufi fa'aufi binadrik dengan fa sababiyah yang berkaitan dengan yang sebelumnya wa hadha yaqtadi anna kauna al-buq'ati makanan li'idihim aw biha wathanun min awthanihim mani'un min ad-dhabhi biha dan ini menunjukkan konsekuensinya bahwa kalau tempat itu adalah tempat perayaan jahiliyah atau ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah atau pernah ada berhala-berhala jahiliyah maka itu menjadi mani'un menjadi penghalang untuk ditepatinya nazar walau nadarahu saya ulangi menjadi penghalang untuk disembelihnya hewan kurban untuk Allah di sana tidak boleh Walau nadarahu, walaupun dia bernadar. Misalnya tidak bernadar bahwa kambing tiba-tiba kemudian sembelih di sana. Tidak boleh. Apalagi dalam keadaan tempat itu tempat yang sudah ma'ruf. Tempat berhala, tempat keramat, tempat orang-orang musyrikin menyembelih, memberikan sesajen di sana. Lebih-lebih lagi. Kalaupun sudah tidak ada, dulunya pernah ada, nggak boleh. Apalagi kalau masih berlangsung setiap tahunnya. Cuma bulan-bulan itu tidak ada. Sepi. Karena memang bukan waktunya. Saya mau nyembelih di sana. Jangan. Karena lihat tahun depan akan ramai di situ. Nah. Fala yajuzul wafa. Walau nadarahu walaupun dia bernadar. Faqalahu Syekhul Islam demikian dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Qauluhu ucapan berikutnya dari Nabi menyampaikan kaidah ilmu fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Ini sebagai hukum kata Nabi karena sesungguhnya tidak ada wafa. Tidak boleh menepati nazar kalau maksiat. Tidak boleh menepati nazar kalau maksiat. Kalau aku berhasil, aku akan bunuh diri dengan melemparkan diriku ke sana kemari. Ya juz, amla ya juz, La ya juz, Maksiat. Kalau saya berhasil saya akan berlari telanjang. Ada yang wafatnya seperti itu wafat gila. Mereka adalah nadar-nadar gila, nadar-nadar majnun. Fahati maksiat. Maka haram untuk ditepati. Loh tapi saya sudah bersumpah. Wallahi saya akan lari dalam keadaan begini. Dalam keadaan uryanan. La yajuz. Tidak boleh. Hada nadharu ma'siyah. Lau qad wujida fil makani ba'dul mawani' kalau ternyata di tempat yang kamu akan sembelih hewan kurbannya untuk nazar ternyata ada mawani' ada penghalang-penghalang wa ma kana min nadhril ma'siyah fala yajuzul wafa bihi maka kalau nazar itu nazar maksiat tidak diperbolehkan untuk ditepati ijma'il ulama dengan kesepakatan para ulama. Enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan. Semua para ulama ahli sunnah sepakat kalau nadar maksiat tidak boleh ditepati. Termasuk nadar maksiat adalah nadar mendolimi orang lain. Kalau saya berhasil, kalau saya kulit dia sampai berdarah. Loh, apa urusannya? Walaupun dia punya dendam. Apakah cerita palsu, dongeng, atau ini orang lain? Maksiat. Tetapi berselisihnya para ulama tentang apakah perlu untuk dibayar kafarah atau nggak perlu. Waktalafu hal tajib fihi kafaratu yamin ala qawlain. Berselisih para ulama Walaupun mereka sepakat tidak boleh ditepati, tetapi dengan sumpahnya, wallahi, kalau begini saya akan begitu. Ketika dibatalkan, bukankah harus membayar kafaratu yamin, pembatalan sumpahnya? Terjadi perselisihan para ulama. Ala qaulaini menjadi dua pendapat. Huma riwayatani an Ahmad. Dua-duanya diriwayatkan dari Imam Ahmad. Artinya, ini adalah sama dengan apa yang sering kita bicarakan tentang yang pernah juga berpendapat tidak perlu kafarah. Ahaduhuma, masyarakat yang mengaku salafiyin, ada pergeseran. Tadinya anak-anaknya ingin salah satu pendapatnya tajib wajib membayar kafarah. Kafaratuhu kafaratu yamin. Ya, dengan puasa tiga hari wahwal madhab. Dan itu madhab yang dipegang oleh pengikut-pengikutnya. Dari madhab Hanabilah. Dan diriwayatkan pendapat yang demikian. Dari Ibn Mas'ud. Ibn Abbas. radhiyallahu ta'ala Dan juga berpendapat-pendapat ini Abu Hanifah. Dan para pengikut-pengikutnya. Dan lain-lain dari para ulama. Kelompok pertama ini berdalil bi hadis Aisyah marfu'an dengan hadis Aisyah secara marfu'. La nadhara fi ma'siyatin. Tidak ada nazar dalam maksiat. Wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Sedangkan tebusannya adalah di Bahkan di Saudi juga ada. Ya. Dan juga ahli sunan. Wahtajja bihi Ahmad wa Ishaq dan dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuyah. Disebutkan di sini riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dalam footnote-nya bahwa dalam Ashabus Sunan disebutkan oleh Abu Dawud nomor hadis 329 3290 dan 3291 dan juga Tirmidzi dengan nomor hadis 1523 24 1524 kemudian Tirmidzi menyatakan hada hadisun la yasah ini hadis tidak sahih karena Zuhri tidak mendengar hadis ini dari Abi Salamah tetapi di nomor yang 1525 Beliau menyatakan hadza hadisun gharibun wa huwa asah. Ini hadis yang gharib dan ini riwayat lebih sahih dari yang sebelumnya. Jadi yang nomor 1524-nya dikatakan dhaif, yang 1525-nya dikatakan hadisun gharib wa hadza asah. Dan juga memiliki syahid, memiliki pendukung. Kata muhakkik dari hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan dengan nomor hadis 3322. Dan Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya At-Talkhis kata Ibnu Hajar hadisun hasan. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka para ulama ahlul hadis. Mereka memeriksa dan menelitinya. Dan katanya hadisun hasan. Dan hasan termasuk hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah La nadhara fi ma'siyah. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam bermaksiat. Ini tidak boleh, tidak dianggap nazar kalau maksiat. Tetapi harus kafarah. Kafaratuhu kafaratu yamin. Pendapat kedua, la kafarata alaih. Tidak ada kafarahnya. Karena itu tidak dianggap nazar. Tidak dianggap nazar, maka tidak dihitung. Demikian diriwayatkan dari Masruq wa Sya'bi wa Syafi'i rahimahullah rahimahumullah karena hadis bab karena hadis dalam bab kita ini tidak ada penyebutan kafarah hanya menyatakan fa innahu la nadhara fi ma'siyatin bahwasanya tidak ada nazar dalam permaksiat titik tidak perlu ditepati nazar kalau maksiat titik Padahal tentunya kaidah para ulama menyatakan harus ada jasa. Enggak, enggak ada yang maksa. Maka saya juluki mereka adalah orang-orang yang pemberani dan lancang. Berani bukan berani yang baik, berani yang jelek. Berani untuk berferi-feri koloso, berani untuk coba-coba, terpaksa-terpaksa menjalani jalan yang sulit. Ini pendapat yang kedua. Wajawabuhu tetapi dijawab oleh para ulama golongan pertama yang menyatakan wajib kafar. Wajawabuhu annahu yang akhirnya terkena ilmu kalam, akhirnya terkena pelanggaran, akhirnya terkena ini, terkena itu, akhirnya anak-anak jadi rusak. Ini walaupun di sini disebutkan namanya, saya nggak menyebutkan. Karena saya ingin bahwa ini untuk seluruhnya, untuk semuanya. Nggak usah pakai berpikir resmi-resmian supaya dapat ijazah dan sebagainya. Nggak bisa kamu cari kedua-duanya. Kamu pentingkan akhirat. Selamat. Muqayyad hadis yang mutlak la yujra ala itlaqihi idza jaa al muqayyad. Hadis yang mutlak tidak diberlangsungkan secara mutlaknya kalau ada hadis yang mengkait. Sebagaimana hadis am La yujra ala umumihi kalau datang taksis. Atau kaidahnya kita luruskan. Kita balik dengan bahasa yang benar. Bahwa hadis al-am yujra. Tidak boleh menunda ilmu. Oh terpaksa. Terpaksa itu kalau memang dipaksa. Siapa yang maksa? Apakah umumihi hatta ya'tiyat taksis. Hadis umum dipakai secara keumumannya kecuali kalau datang hadis yang mengkhususkan. Sama, hadis mutlak yujra ala itlaqihi dilangsungkan sesuai dengan kemutlakannya hatta hingga datangnya hadis muqayyad. Kalau nggak ada, dipraktekkan secara mutlak. Kalau ada muqayyadnya, maka yuhmal alal muqayyad. Barakallahu fikum. Demikian jawaban golongan pertama terhadap golongan kedua. Berarti sepertinya wallahu taala alam Asyarih berpendapat yang lebih rajih adalah yang pertama. Batalkan, jangan ditepati nazarnya dan Adam fi malayam likubnu Adam dan juga tidak ada nazar pada perkara yang tidak dimiliki oleh seorang anak Adam. nadar yang ngawur maka tidak perlu ditepati. Apa contohnya? Kalau kamu alhamdulillah bersyukurlah. Bersyukurlah karena kita dipilihkan oleh Allah teman-teman yang baik dan dijauhkan oleh Allah dari teman-teman yang jelek. Saya berhasil, saya akan terbang ke bulan. Pakai apa? Karena bukan kemampuan dia. Itu tidak memiliki dengan makna mustahil baginya. Ada makna kedua, tidak memiliki artinya dia tidak bisa. Karena bukan miliknya. Tidak bisa karena bukan miliknya. Seperti dia bernadar kalau saya berhasil, saya akan uh, jual rumahnya si fulan itu. lu bukan punya dia, bagaimana dia jual? Bahasa eh, ayatan la yamlikuhu. Berarti la yamlikuhu bisa bermakna dia tidak mungkin mampu. La yamlikuhu bisa bermakna dia tidak memiliki, bukan milik dia. Bedakan dengan yang yang boleh atau yang ketiga. Kalau yang ketiga fidimah. Misalnya di sini disebutkan contohnya. Yani ida adhafa an ila muayyanin la yamlikuhu. Contohnya adalah seorang benazar dikaitkan dengan perkara tertentu yang bukan miliknya. Seperti bi anqal إن شفى إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان kalau Allah sembuhkan penyakitku maka atasku untuk Allah untuk memerdekakan budaknya si fulan si fulannya belum tentu mau dimerdekakan iya kan walaupun dibeli saya akan beli saya nggak jual barakallahu fiik ah. wa hadakallah khana fil a'azakumullah kaum muslimin sarmati itu tidak dimiliki beda dengan kalimat insyafallahu maridhi fa alayya falillahi alayya maka untuk Allah atasku an a'tiq raqabatan maka wajib atasku untuk Allah untuk memerdekakan seorang budak tapi saya belum punya budaknya dan tidak punya uang untuk membeli budak. Ditepati atau tidak ditepati? Beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama budaknya milik orang dengan muayyan. Aku akan merdekakan budaknya si fulan. Itu bukan milikmu. Bagaimana mungkin kau bisa memerdekakannya? Kalaupun engkau beli, belum tentu dikasih. Saya nggak jual. Ini budak udah seperti anak saya, nggak bisa. Ya. Iya kan? Tapi kalau yang kedua, kata para ulama, fidimah. Fidimah itu kalau engkau belum mampu, utang. Kau kumpulkan uang sampai mampu, kau merdekakan. Karena tidak sebutkan muayyan, tapi disebutkan dengan secara nakirah. A'tiq raqabatan. Kalau aku sembuh, kalau Allah sembuhkan penyakitku, maka untuk Allah atasku untuk aku mendekatkan seorang budak. Maka ketika dia benar-benar sembuh, dia harus memberikan budak. Kalau dia tidak mampu, fidimah menjadi hutang buat dia, dia harus mengumpulkan uang untuk mendekatkan budak. Mafhum, perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Taib, Qal dikatakan di sini Fa amma idza tazama fi dhimmati syai'a Adapun kalau dia mengilzamkan, mengharuskan pada dirinya sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia, maka itu tepat. Contohnya, Biankal dengan berkata, insyafallahu maridhi falillahi alayya an a'tiqu raqabatan. Kalau Allah sembuhkan penyakitku, maka untuk Allah harus bagiku untuk memerdekakan seorang budak maka wa huwa fi tilkal kalaupun dia saat itu tidak memilikinya wala mata dan tidak memiliki pula harganya nggak memiliki uang untuk membeli budak saat itu Faidah syafallahu maridahu maka ketika Allah sembuhkan penyakitnya thabata thabata dzalika fi dhimmatih maka wajib baginya pada beban dia tanggung jawab dia dia punya hutang yang harus ditepati. Karena nazar sama dengan hutang. Qauluhu disebutkan di akhir hadis rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Disebutkan riwayat Abu Dawud dan syaratnya atau menurut syarat keduanya, yakni syarat Bukhari dan Muslim. Dan Abu Dawud ismuhu Sulaiman ibn al-Ash'ath ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد صاحبة الإمام أحمد رحمه الله ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما نعم dan juga beliau memiliki musannaf as-sunan dan juga marasil dan lain-lainnya Beliau Abu Dawud rahimahullah thiqatun, imamun hafidh. Seorang yang thiqat terpercaya, imam penghafal min kibaril ulama. Mata rahimahullah sanata khamsin wa mi'atain Meninggal beliau rahimahullah pada tahun 275 Hijriyah rahimahullahu taala. Wa bihadza intahal bab dan dengan ini berakhir bab kita alhamdulillah insyaallah pada kajian mendatang billahi taala bab yang berikutnya bab minasyirki an-nadhr li ghairillah bab termasuk syirik bernadar untuk selain Allah subhanahu wa taala